Majelis ilmu merupakan kepanjangan daripada dakwahnya para nabi dan rasul. Majlis ilmu merupakan kepanjangan perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Karena itulah Majlis ilmu Majlis yang dikaji di dalamnya ayat was sunnah nabawiyah merupakan majlis yang dibanggakan oleh para malaikat. Bahkan para malaikat hafat humul malaikah ajnihataha. Para malaikat menurunkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu ridhon Bimayat lubuh Karena ridho Apa yang sedang dicari Majlis ilmu adalah majlis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nazalat fihim sakinah diturunkan ketenangan wa khasyat alaihimur rahmah diliputi dengan rahmat. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah taala sebutkan kepada para malaikat yang ada di sisinya orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Inilah ya ibadah Allah, Majlis yang dikaji padanya ayat was sunnah nabawiyah. Maka sungguh merupakan nikmat yang sangat besar karena ini sebagai pintu pembuka kebaikan. Sebagai mafatih al-khair Kunci-kunci pintu kebaikan Adalah ilmu Majlis ilmu Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallah lahu bihi tariqan ila jannah rawahu muslim Barang siapa yang mau menempuh jalan untuk mencari ilmu agama Dimudahkan baginya jalan ke surga Masya Allah Tidak ada orang yang tidak menginginkan masuk surga Semuanya ingin masuk surganya Allah namun tidak semua orang mengerti dan memahami betapa besar nilai majlis ilmu. Walhamdulillah. Kita sekali lagi memuji Allah atas taufik hidayah yang diberikan kepada kita, hati dibuka. Hati kita dibuka oleh Allah menerima hidayah ilmu. Yang namanya hidayah ilmu. Ada sesuatu yang sudah Allah turunkan ke bumi ini. Namun tidak semua orang yang Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati dibuka untuk menerima. Wa innaka latahdi Wa innaka la tahdi man ahbabta. Sampai Allah ingatkan kepada nabinya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hati dibuka menerima ilmu, mengamalkan ilmu. Kamu tidak mampu membuka hati manusia untuk menerima hidayah itu. Walakin Allah yahdi ma yasha. Allah yang akan beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Nabi sangat bersedih sallallahu alaihi wasallam karena paman yang selama ini membela, mendukung bahkan tidak tanggung-tanggung siapa yang mau menyakiti Muhammad hadapi saya. Luar biasa pembelaannya. Ngerti, memahami betul karena dia orang Arab namun hidayah sekali lagi Allah buka, Allah berikan bukan karena sebabnya nasab. Bukan karena kecerdasan, pemahaman, ngerti bahasa Arab. Tapi paman ini memang tidak memilih hidayatul ilm. Tidak memilih kebenaran yang harusnya diikuti tapi condong mengikuti kesesatan. Wal'iyadu billah. Akibatnya ialah masuk jahannam. Akibatnya ialah yatana'al lain Dan itu merupakan seringan-ringan azab bagi orang musyrik seringan-ringannya diberikan bancikan sendal dari api neraka tidak langsung menginjak dasarnya masih ada yang untuk bantalan kakinya namun yaghmi bihima dimahuhu menjadikan mendidih otaknya itu azab yang paling ringan ya ibadah Allah akibat tidak mau mengikuti hidayah petunjuk Allah menerima petunjuk Allah ilmu ini nah, karena itu sungguh penting bukan hanya penting wajib talabul ilm ala kulli muslim talabul ilm fariidha ala kulli muslim hadis Anas Menuntut ilmu agama faridah ala kulli muslim. Sehingga ilmu yang sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh sana ke muka bumi ini benar-benar akan menuntun membimbing kita ila siratim mustaqim yang berujung dengan surganya Allah Azza Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Silsilah pelajaran kita adalah hadis-hadis yang terangkum oleh Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah dalam kitab mutakirah, Al-Hadis An-Nabawi kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqidati wal ittiba' Hadis tentang akidah dan ittiba. Dan kita akan masuk hadis keempat. Hadis keempat pada malam ini Al-Hadis Rabi' Qala Tahrimu tabarruki bil asjari wa nahwihima aw nahwiha Hadis keempat Asy-Syahrabi hafizahullah menerangkan menjelaskan tentang aqidah yaitu haramnya tahrimu tabarruk haramnya ngalap barokah tabarroka e talabut barokah mengikuti wazan tafa'al haramnya ngalap barokah bil asjar wa nahwiha kepada pohon pohon dan yang sejenisnya sejenis pohon batu kuburan apalagi ah banyak orang alap barokah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk diambil barokahnya Tayyib. Karena Allah Ta'ala sudah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi. Kitabun anzalna alaika mubaraka. Kitab yang kami turunkan kepada engkau. Kitab ini mubaraka. Ah, mubaraka? Diberkahi. Namun bagaimana cara ngambil barokahnya Quran? Apa surat tertentu dibakar? abunya dicampur air lalu airnya di diminum tiga kali sehari sehabis makan itu ngalap barokah apa seperti itu atau ditulis surat tertentu seratus kali dimasukin botol kasih air minum pagi sore biar cerdas <laughs> Begitu ngalap barokah tentu tidak seperti itu. Barokahnya Quran dibaca satu huruf dapat sepuluh hasanah. Qurannya butuh tidak dibaca langsung hilang, tiga 30 juz. Tapi dibaca berulang-ulang tetap dapat apa antum? pahala. Itu namanya barokah. Qurannya betul pak, dibaca tidak boleh dibaca kalong, ajik. Tapi setiap satu huruf sepuluh, sepuluh hasanah. Satu huruf pak. Al-Fatihah berapa huruf? Ada orang itu? Tak kober, Tak sempat, ya Coba dihitung sekali-kali berapa huruf ya? Itu baru surat Al-Fatihah, Satu huruf sepuluh hasanah. Qur'annya utuh, dibaca terus dapat pahala. Diulang-ulang, pahala terus. Barokah. Itu baru bacanya. Belum mengamalkannya. Belum mendakwahkannya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun lakamin humurin ni'am. Seandainya engkau memberikan petunjuk, hidayah kepada orang, kamu ajari orang Quran, masuk Islam. Nilai pahalanya satu orang itu lebih baik dari unta merah. Unta merah itu kata Imam Nawawi harta yang termahal pada masa itu. Kalau orang dikatakan punya unta merah, wah, orang nomor berapa? Nomor satunya. Kalau di Purbalingga ada orang punya mobil termahal, mobil apa Pak? Ah? Pajero. harganya berapa sih? Satu M apa satu triliun? Intinya paling mewahnya sebagai kebanggaan. Para kalafik Antum dakwah satu orang langsung, antum dakwah satu orang. Langsung. Ayatnya itu juga pada masuk Islam. Barokah antum. Pahala banyak. Itulah Quran diberkahi oleh Allah. Maka Babnya haramnya tabaruk mengalap, ngalap barokah dengan menggunakan apa? Pohon. Karena Allah tidak pernah menurunkan pohon itu sebagai sebab yang bisa dijadikan didapatkan adanya apa? Barokah. Kalau air zam-zam betul pak? Mau zam-zam Fi air zam-zam itu merupakan apa? Obat. Habbatus sauda sifaun likulida ila sam. Habbatus sauda obat segala penyakit kecuali apa? Mati. Air zam-zam itu barokah, obat. Barokah berarti diambil orang sedunia airnya masih utuh. Terus dan mengandung kebaikan. Apa kebaikannya? Bisa untuk jadi apa? Barokah obat. Namun bahasanya di sini An Abi Waqidil Laisi. Nah, kita bacakan hadisnya. An Abi Waqid Al-Laisi dari Abi Waqid Al-Laisi. Dari sahabat Abi Waqid Al-Laisi. Semoga Allah meridhoi. Namanya sahabat Abu Waqid Al-Laisi. Nah, sahabat ini bernama siapa? Abi Waqid Al-Laisi. Hmm. Ada yang mengatakan namanya Harith. Al-Harith namanya. Namun di sini disebut kunyahnya Abi Waqid Al-Laisi. Qala berkata Kharajna ma'a Rasulillah kami keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar kemana Pak? Ila Hunain. Ke Hunain. Maksudnya perang Hunain. Hunain itu nama lembah Pak antara Mekah dan Taif. Dari Mekah ke Taif, di situ ada namanya Lembah Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain, maksudnya perang Hunain. Terjadi pada tahun 8 Hijriah, Tahun ke-8 Hijriah. Tahun keberapa? 8 Hijri. Nah, setelah Fathu Mekah, Pak. Fathu Mekah itu tahun ke-8. Gitu. Kemudian wanahnu lanjut wanahnu hudasa'u ahdin bikufrin dan kami kami naam orang-orang yang hudasa, orang-orang yang baru baru masuk Islam. Masih dekat zaman kekufuran. Hudasa ahdi bikufrin, baru masuk Islam dekat zaman jahiliyah, kekufuran. Gitu. Jadi ini rombongan eh, orang-orang yang bersama beliau Abu Waqid ketika berangkat perang Hunain ada rombongan orang yang baru masuk Islam masih dekat zaman apa? Jahiliyah. Zaman kesyirikan. Baru masuk Islam, Pak. Baik setelah beliau bercerita kami orangnya baru masuk Islam masih dekat zaman kejahiliahan, kesyirikan. Walil musyrikina sidra. Walil musyrikina sidra. Dan orang musyrik memiliki pohon sidr. Bidara atau sidr. Sidr Ya Yakufun indah yang mereka beriktikaf di sisinya. Yang mereka orang musyrik beriktikaf di sisinya. Dan orang musyrik memiliki pohon sidr, bidara dan mereka iktikaf di sisinya. Iktikaf tahu Pak ya? Antum duduk masuk masjid niat etika Duduk ibadah tapi niatnya bukan lagi utang Oh, ketemu itu, wah tak lagi utang niat ketemu dia di masjid. Nah, itu niat masuk masjid, etika duduk, berpikir, ibadah, etika Nah. Tapi bukan di masjid ini, di mana? Orang musyrik memiliki pohon sidr dan mereka itikaf di sisinya. Semedi kalau bahasa kita Pak ya semedi apalagi tapa duduk diem ya kufud wa yunawitu nabiha aslihatahu dan mereka yanutun yanutun mereka itu yanutun menggantungkan yu'allikun mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Pedang, tombak, panah digantung di pohon itu, Pak. Nah. Ngalap apa ini namanya? Ngalap barokah. Ala model modelnya orang musyrik. Lanjut. Yukalu laha zatu anwar. Yukol dikatakan. Yukalu dikatakan. Zatu anwat dikatakan pohon yang memiliki uh, kekuatan zatu anwat atau dikatakan zatu anwat. Hmm. Naut jadi mereka di menggantungkan senjata dikatakan zatu anwat, memiliki barokah, kekuatan. Famarorna bisidroh. Kami pun melewati pohon tersebut. Kami pun benar-benar melewati pohon tersebut. Terus hadisnya panjang, Pak. Nanti banyak faedah. Maka kami pun melewati bidara pohon tersebut fakulna. Lalu kami berkata. Lihat apa kata mereka? Kata Biwakid, "Ya Rasulullah, Ij'alana zata anwat." Kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon yang memiliki barokah. Pohon yang memiliki apa? Barokah. Sebagaimana mereka memiliki pohon yang untuk menggantung senjata untuk diambil apanya? Barokah. Insyaallah. Usul mereka usul, ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon yang memiliki naut, barokah. Sebagaimana orang musyrik memiliki pohon yang dianggap memiliki apa? Barokah. Nah, begitu beliau mendengar ide, usul, masukan, tapi orang bodoh yang usul. Hmm Orang bodoh yang usul biasanya asal Asal apa pak? Asal usul Asal ngomong, asal usul Orang jahil Asal usul Asal-asalan usulnya Faqala Rasul Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Mendengar usul orang bodoh Dan langsung ditampung ketika mereka usul dengan usul yang sangat membahayakan faqal beliau menjawab Allahu akbar bertakbir Pak Allahu akbar Allahu akbar ini menunjukkan ucapan takjub, heran Kok ada orang ngomong kayak gini? Heran. Kok ada orang yang idenya seperti ini? Allahu Akbar. Aneh. Tapi nyata kata orang sekarang. Memang dia usul. Allahu Akbar. Innaha sunanu kultu walladhi namsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa Kata Nabi saw sesungguhnya hal itu innaha sesungguhnya hal itu hal yang mana? Eh? Hal itu yakni minta dibuatkan pohon yang memiliki apa? Barokah untuk menggantung Sejata Innaha sesungguhnya hal itu Walati nafsi biyadi demi zat yang jiwaku di tangan Allah. Sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Sesungguhnya hal itu Hal itu maksudnya tadi Minta dibuatkan pohon yang bisa diambil barokah Itu demi Allah sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel? Dalam surat Al-A'raf 138. Ij'alana ilahan kama lahum alihah Qala innakum qawmun tajhadun Ij'alana Berkata kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, Ij'al lana, buatlah untuk kami. Buatlah untuk kami ilahan sesembahan. Jadi Bani Israel usul agar sesembahan itu diwujudkan dalam apa? Sebuah bentuk. Jadikan untuk kami sesembahan. Kamalahum alihatun sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Qala Nabi Musa menjawab Innakum qaumun tajhadun Sesungguhnya kalian kaum yang bodoh Berkata kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, buatlah untuk kami sesembahan. Sehingga Samiri, Samiri membuat Tuhan dibuat dari apa? Emas. Apa wujudnya Pak? Wujudnya adalah gambar anak sapi. Kalau kena angin keluar suaranya nging Hmm. Wah ini Tuhan bisa ngomong. Padahal bukan ngomong. Kalau kena angin keluar suaranya. Hanya mereka menyembah gambar anak sapi ijel. Mereka bikin dan disebut, wah ini Tuhannya kita. Tuhannya Musa tidak kelihatan. Ini yang benar-benar apa? Tuhan. Samiri. Nabi Musa masih hidup, sudah lancang Samiri bikin apa tadi? Tuhan. Dibuat dari apa Tuhannya? Kalau masih mandan mahal, Pak. Ada orang yang bikin Tuhan dari apa, Pak? Adonan gandum. Nah, ada yang bikin Tuhan dari apa, Pak? Kayu. Ada. Kali emas mandan mahal, kayu murah. Tuhan murahan. Barakallahu Ij'al lana ilahan kama lahum Lihat, Qala Nabi Musa menjawab, "Innakum qaumun tajadun." Kalian orang-orang bodoh. Surat Al-A'raf 138. Setelah itu Nabi kita berucap kembali Latar kabunna sunana mangkana qablakum. Pasti pakai lam taukid, pasti. Pakai nun taukid, pasti kalian akan menempuh latar kabunna. Pasti kalian akan menempuh sunana jalan-jalan model-model mangkana qablakum orang-orang sebelum kalian pasti kalian akan menempuh model-model jalan-jalan orang-orang sebelum kalian rawahu Tirmidzi wasohahahu dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi disohikan oleh beliau juga hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban warahmatullahi Itulah hadis Abi Waqid Al-Laisi. Makna hadis. Kala Syekh Rahimahullah Untuk melihat makna ijmali Makna globalnya hadis ini Karena fi jaisi Rasulillah Adalah di tengah-tengah pasukannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fi ghaswati Hunain Pada saat perang Hunain Man fil islami dan ada orang-orang yang baru masuk Islam. Lam tarsah qadamah fil Islam. Yang belum kokoh kakinya. Belum kokoh apa ya? Kakinya di dalam Islam. Orang kalau sudah masuk Islam, belajar Islam lama, ilmunya banyak, Pak. Kan gitu ya? Tapi orang yang baru mencicipi, apalagi cuma apa? Mencicipi, nek mencicipi akai apa semending? Mencicipi, dilat. Kan sedikit. Baru saya baru mencicipi, ah baru sedikit tentu. Tapi orang yang masuk Islam sudah lama dari awal perjalanan masuk perjalanan dakwah beliau, tentu banyak ilmu yang didapat. Nah orang-orang ini baru masuk Islam setelah fatwa apa? Karena setelah Fathu Mekah, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat Muhammad, orang masuk Islam berbondong-bondong. Yadkhulun fi dinillahi afwaja. Dari berbagai penjuru datang. Sampai tahun itu disebut Amul Wufud. Tahun datangnya para utusan. yang datang kami masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Banyak berbondong. Nah, ketika perang Hunain pasukannya banyak. Wa yauma Hunain id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan saat perang Hunain perang yang paling banyak personilnya. Belum pernah Nabi perang dengan jumlah personil sebanyak itu. Sehingga muncul kalimat Lanah libal yaum Hari ini Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan ki kami Perang badar Personilnya 313 sampai 19 Orang musyrik 1000 Akeh di pak Perang Uhud Pasukan umat Islam 750 Orang kafir Tiga ribu, Banyak mana? Hah? Perang Ahzab umat Islam empat ribu orang kafir sepuluh ribu Banyak di Pak? Selalu banyak orang kafir. Nah, saat perang Hunain belum pernah jumlah pasukan sebanyak itu. Pasukan terdepan dengan pasukan ter yang paling belakang itu tidak bisa melihat Saking panjangnya. Sampai terucap landah di beliau ya, hari ini. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Kagum dengan jumlah yang banyak. Orang bangga karena jumlahnya sedikit apa banyak, Pak? Kami ini banyak, mesti menang. Padahal belum tentu. Begitu berkecamuk peperangan, Wut. Ternyata kocar kacir Kocar kacir dan Nabi ditinggalkan Sallallahu alaihi wasallam Maka belum naik dan teriak Wahai orang yang ikut perang badar Wahai orang yang ikut atau ridwa Dipanggil berkumpullah sekitar 100 atau lebih dengan pasukan ini mereka maju menerjang musuh. Terpukulah musuh. Maka diingatkan oleh Allah wa saat perang Hunain. Nah, It a'jabatkum kasratukum ketika kagum dengan jumlah banyaknya kalian. Falam tuhni ankum syai'a. Ternyata tidak ada manfaatnya sedikit bun wadaqat alaikumud dunya bima rahubat bumi terasa sempit padahal bumi itu apa luas sakit dipahami Pak G? ini perang Hunain Nah ketika berangkat perang Hunain Ada orang yang masuk Islam dan belum kokoh kakinya Walam yatamakan min fahmi da'watil islamiyah dan belum matang, belum kokoh memahami dakwah islamiyah. Belum paham Pak, tujuan dakwah islamiyah itu mau kemana sih? Tidak tahu. Yang penting masuk Islam. Wa fahmi aqaidiha dan tidak memahami Akidah, akidahnya. Wawunya atau ke depan ya. Lam yatamakan min fahmi wa fahmi aqaidiha dan belum kokoh memahami akidahnya. Wa mabadi'iha dan dasar-dasar Islam. Kenapa? Tidak ngerti tujuan dakwah Islam apa, tidak ngerti akidah Islam kayak apa, tidak ngerti dasar-dasar pondasi akidah Islam seperti apa? Tidak ngerti pak. Kenapa? Karena baru masuk Islam. Likurbi ahdihi bil jahiliyah wasyirki karena masih dekat masa jahiliyah, masa kesyirikan. Barakallahu Makanya banyak belajar, Pak kalau antum tidak pernah belajar Islam, tidak ngerti akidah Islam, dakwah Islam, ya tetap bodoh. Sebab kita lahir dalam kondisi apa? Kondisi pintar atau bodoh pak? Hah? Apa keminter? Kita itu dalam keadaan bodoh sejak lahir pak. Kalau tidak pernah belajar bodoh terus. Belajar, jangan malu. Nanti tahu, oh ini toh dakwah Islam toh. Oh ini akidah Islam toh. Oh ini akhlak Islam seperti ini toh. Pelajari. Belajar. Famaru ala qaumin minal musyrikin. Maka mereka lewat di suatu kaum dari kalangan orang musyrik. Namanya orang musyrik. Yakufun haula syajarah. Beritikaf. Berkeliling di seputaran pohon. Kenapa ngelilingi Ka'bah, eh, ngelilingi pohon, Pak? Tabarukan biha wa ta'diman laha. Karena ngalap barokah dan mengagungkan. Fama karena zaman sekarang Pak orang kadang dilomboni Pak. Di situ tidak ada kuburannya Pak. Supaya jadi aset pemasukan sebuah kampung. Lalu diumumkan, wah di sini ada kuburannya Sunan Bonang. Pak Sunan Bonang di sana, kok kuburannya di sini? Akhirnya orang laris ke situ pak, yang mau nyari barokah, biar dapat pekerjaan situ, biar dapat jodoh ke situ, biar dagangnya laris ke situ. Yang untung siapa pak? Yang pertama setan, yang kedua kuncennya, Kan masuk bayar pak Kuncinya itu yang untung pak Yang kedua tukang parkirnya <laughs> Karena datang pakai mobil pak <laughs> Lumayan Padahal tidak ada apa-apanya di situ pak Bener-bener dilomboni sama dunia <laughs> Dunia kesimpulannya lah Semuanya muter-muternya hanya urusan Yang datang itu jangan lupa pak Yang bikin nyari dunia jadi eh, mulut-mulutnya dunia dunia dunia para kalafik terjadi zaman sekarang zaman modern sebenarnya orang modern kan pinter pak ya tapi masih bisa dibodohi oleh orang <laughs> kalau di dilomboni orang pinter madan mending pak di dilomboni orang bodoh ya tidak ngerti akidah Allahul musta'an. Suara adzan terdengar. Subhanakallah bihamdik asyhadu ala la astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha